Kemudian beliau masuk kepada pembahasan mengenai takhfifu anna, yaitu ketika anna dibaca dengan takhfif, tanpa tashdid, dibaca ringan, artinya dibaca dengan an seperti itu. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu takhfifu inna. Di sini yang dibahas takhfifu anna. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-193 sampai bait yang ke-195 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa in tukhaffaf annafas muhastakan dan jika anna itu dibaca dengan takhfif artinya dibaca dengan an fas muhastakan maka isim annanya tersebut atau isim annya tersebut itu istakan tersembunyi Kemudian beliau melanjutkan wal khabara ja'al jumlatan mim ba'di'an. Dan jadikanlah jumlah yang datang setelah an tersebut sebagai khobar. Karena tadi isim annya tadi itu tersembunyi, maka jumlah yang datang setelah an itu dijadikan sebagai khobar. Kemudian beliau melanjutkan, wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a. Dan jika jumlah tersebut, jumlah yang menjadi khobar tersebut adalah fi'il, berarti jumlah fi'liyah, dan juga bukan berupa doa. Walam yakun tasrifuhu mumtani'a. Dan juga fi'il tersebut itu tidak terhalang dari tasrif. Artinya fiil tersebut dapat ditasrif. Beliau melanjutkan, fal ahsanul faslu biqad au nafyinau. Tanfisinau lau wa qalilun dzikrulau. Dan tadi jika fi, jika jumlahnya itu berupa fiil bukan berupa doa, kemudian tidak terlarang dari tasrif, maka yang lebih baik itu ada perantaraannya. Artinya, antara an dan fiil tersebut itu diperantarai dengan qad atau nafin atau huruf nafi, penafian. Au tanfisin ya atau huruf tanfis. Ya nanti itu yang bermakna akan au lau ya atau diperantarai dengan lau. Kemudian ada juga yang menyebutkan lau tersebut namun itu kolil. Ya berarti yang terakhir kan sebaiknya diperantarai dengan Kod atau nafiyun atau tanfisun atau lau. Namun yang memperantarai dengan lau tersebut itu hanya sedikit. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ketiga bait ini. Beliau hafizahullah taala mengatakan idza khuffifat anil maftuhatu tarattaba ala dzalika arba'atu ahkamin. Jika an an yang fathah berarti bukan inna tetapi anna itu dibaca dengan takhfif berarti dibaca dengan an ringan tarattaba ala dzalika arba'atu ahkamin maka hal tersebut akan mengakibatkan empat hukum namun kita lihat di sini ada catatan kaki terkait an yang maftuhah idza khuffifat anna iltabasat bi anil masdariyatin nasibati lil mudhari'i. Nah, ini penting. Jika anna itu dibaca dengan takhfif, artinya dibaca dengan an, iltabasat bi anil masdariyatin nasibati lil mudhari'i. Maka menjadi rancu dengan an-masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari'. Karena kita tahu bahwa salah satu yang menasabkan fi'il mudhari' itu juga an. Dan di situ annya adalah an masdariyah. Dan jika anna dibaca dengan takhfif menjadi rancu. Apakah annya itu adalah an dari anna yang ditakhfif atau itu adalah an masdariyah? Kemudian beliau melanjutkan lakinna alamatal mukhaffafati antaqa'a ba'dama yadullu 'alal yaqini ghaliban. Nah, ini kaidah yang mudah. Ya, alamatul mukhaffafah tanda bahwa an tersebut itu adalah anna yang diringankan itu apa? Antaqa'a ba'dama yadullu 'alal yaqini ghaliban. Secara umum atau biasanya an mukhaffafah tersebut itu terletak setelah sesuatu yang menunjukkan akan keyakinan. Berarti sebelum an yang berasal dari anna mukhaffaf, anna yang diringankan tersebut, itu biasanya ada sesuatu yang menunjukkan keyakinan. Menunjukkan sesuatu yang yakin. Contohnya apa? Mithlu alima. Ya, contohnya adalah alima. Itu menunjukkan sesuatu yang yakin, mengetahui. Aikona. Ya, sesuatu yang ya yakin, ya, meyakini. Atau i'tiqadi. Ya, keyakinanku. Maka biasanya sebelum an yang dimana an tersebut adalah anna yang diringankan, itu ada sesuatu yang menunjukkan akan keyakinan, seperti alima atau alimtu, atau aikona, aikontu, atau i'tiqadi. Kemudian tanda yang lain, au tadkhulu ala fi'lin jamidin atau an yang mukhaffafah tadi itu masuk ke dalam fi'il jamid. Contohnya apa? Mithlu asa laisa. Yang kita mengetahui asa dan laisa itu fi'il yang jamid. Yang tidak dapat ditasrif. Kemudian awyaliha harfut tanfisi. Atau An tersebut diikuti oleh huruf tanfis. Apa itu huruf tanfis? Wa huwa sinu au saufa. Yaitu huruf sin atau saufa. Yang menunjukkan masa yang akan datang. Walihada tafsilun ya'ti fi makanihi insya'allahu. Dan untuk hal ini, itu akan ada perincian yang akan dibahas pada tempatnya insya Allahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Ya bahwa ketika anna dibaca dengan takhfif, dengan ringan, itu akan mengakibatkan empat hukum. Apa saja itu? Al-awwalu yang pertama, baqa'u amaliha. Yaitu ketika anna dibaca dengan ringan, dibaca dengan an, maka amalannya akan tetap. Itu hukum yang pertama. Berarti tetap menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Athani, hukum yang kedua, yaku nusmuha domi rosyakni mahzufan. Dan isim dari an tersebut itu adalah domir sya'an yang dihapus. Nah, ini hukum yang kedua. Berarti tadi amalannya tetap, namun isimnya itu adalah domir sya'an yang dihapus. Maka tadi dikatakan fas muhastakan. Ya, isimnya itu adalah tersembunyi. Atau di sini berarti dihapus. Athalithu, hukum yang ketiga, yakunu khabaruha jumlatan ismiyatan au fi'liyatan. Kemudian khobar dari an tersebut itu berupa jumlah. Jumlahnya dapat berupa jumlah ismiyah atau juga dapat berupa jumlah fi'liyah. Kemudian ar-rabi'u hukum yang keempat yaku maaf wujudu fasilin ya, terdapatnya perantaraan. Berarti antara an kemudian dengan jumlah tersebut itu ada perantaraan fil aghlabi biasanya di mana perantara tersebut bainaha wa baina khobariha yaitu antara an dengan khobar an Tadi kan isim annya tersembunyi. Maka setelah an itu langsung khobar an. Namun biasanya ada perantaraan. Ya, kapan itu? Idza kana jumlatan fi'liyatan. Jika khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Fi'luha mutasarrifun. Di mana fi'ilnya itu fi'il yang mutasarrif. Kemudian la yuqsadu bihi du'a'u. Dan fiil tersebut tidak dimaksudkan untuk makna doa. Kama sayati insya'allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya'allahu ta'ala. Kita lanjutkan. Mithaluha, contohnya, ya contoh mengenai pembahasan ini alim tu an hatimun ashharu il arabi saya mengetahui bahwa Hatim itu adalah Hatim adalah dermawan Arab yang paling terkenal. Ya, saya mengetahui bahwa Hatim adalah dermawan Arab yang paling terkenal. Biasanya ya, nama yang paling masyhur ketika membahas dermawan Arab itu adalah Hatim. Fa'an mukhaffafatun. Maka an yang ada di sini itu adalah anna yang diringankan. Ya, jadi asalnya anna kemudian dibaca dengan an. Kita lihat sebelumnya itu ada alimtu. Jadi sesuatu yang menunjukkan keyakinan. Wasmuha dhamirus sya'ni mahdhufun. Dan isim dari an itu adalah domir sya'an yang dihapus. Apa itu? Ai anhu. Ya, anhu. Jadi asalnya alim tu anhu hatimun ashharu il arobi. Kemudian wahatimun mubtadaun. Ya, kemudian yang datang setelahnya kan jumlah. Di sini jumlahnya jumlah ismiyah. Dan hatim itu adalah mubtada. Wa ashharu khobarun. Dan ashharu adalah khobarnya. Wal jumlatu khobaru anil mukhaffafati. Dan jumlah hatimun ashharu kuroma il arobi itu adalah khobar an yang diringankan tadi. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh dari pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin dan penutup doa mereka itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kemudian, fa'an mukhaffafatun minatthaqilati. Maka di situ ada anilhamdulillahi rabbil alamina. Maka an yang ada di situ adalah mukhaffafatun minatthaqilati yaitu an yang ditakhfif dari an yang thaqilah anna wasmuha dhamirus sya'ni mahdzufun dan isim dari an tersebut adalah dhamir sya'an yang dihapus taqdiruhu anhu ya asalnya anhu alhamdulillahi rabbil alamin artinya apa ai alhalu wasya'nu ya, yaitu hal, ya, keadaan, ya, sya'an, kondisinya. Wa jumlatu alhamdulillahi khobaruha. Dan jumlah alhamdulillah adalah khobar dari an tersebut. Kemudian wa qad yabaruzusmuha ya dan tadi dikatakan bahwa isim an itu biasanya itu adalah domir sya'an yang tersembunyi. Namun terkadang isimnya itu adalah sesuatu yang baris. Ya, artinya kita tahu bahwa domir baris itu adalah domir yang tampak, bukan sesuatu yang mustatir, bukan sesuatu yang tersembunyi. Ya, dan terkadang isim dari an itu tampak. Contohnya apa? kau mar'ati tarthi akhaha sebagaimana ucapan seorang wanita yang meratapi saudara laki-lakinya. Di mana wanita tersebut mengatakan bi anka wa ghaithun mari'un wa anka hunaka takunu thimala. Ya bahwa engkau itu adalah orang yang banyak kebaikannya dan juga ya, hujan yang subur wa anka hunaka takunu thimala. Dan engkau itu di sana itu menjadi ya pertolongan dan juga tempat untuk berlindung. Syahidnya apa di sini? Kita lihat di sini bi'an lalu ada domir yaitu kaf ya bi ka ya rabiun wa ghaithun mariun kemudian wa'an ka hunaka takunu thimala. Jadi setelah an itu ada domir, namun domirnya baris. Ya, dia tampak, bukan sesuatu yang tersembunyi. Atau kita lihat penjelasan dari syair ini. al itu li bintil ajalani. Bait ini itu mirip, milik Janub bintu Al-Ajlan. Beliau adalah penyair wanita di zaman Arab jahiliyah di mana wanita tersebut tarsi akhoha amron al-mulak koba bidil kalbi ya tarsi akhoha amron al koba bidil kalbi yaitu meratapi kemudian bersyair untuk meratap meratapi siapa saudara laki-lakinya yaitu Amr. Di mana Amr tersebut itu dilakobi, ya diberi lakob dengan Zulkalbi. Wa qad dzikruhu fil alami. Di mana Amr atau zul kalbi ini itu sudah berlalu penyebutannya. Nama beliau itu sudah disebutkan di kitab ini, yaitu dalam bab Al-Alamu. Kalau kita kembali ke bab alam, itu nanti akan ada syair yang menjelaskan mengenai lakop. Nah, itu adalah menyebutkan Zul Kalbi. Nah, kemudian wa qauluha bi anka dan ucapan dari penyair tersebut atau wanita tersebut bi anka itu muta'alliqun bi baitin sabiqin. Itu terkait dengan <laughs> bait yang sebelumnya. Ya, bait sebelumnya itu adalah ada di bawah yaitu laqad alimat dhaifu wal murmiluna. <clears throat> Sungguh tamu dan juga orang-orang yang kehabisan bekal itu mengetahui. Maka tadi muta'allaknya itu alima ini. Ya mengetahui bahwa apa? Bahwa engkau itu tadi orang yang banyak kebaikannya. Ya berarti ini banyak memberi kepada orang yang kehabisan bekal atau banyak memberi kepada tamu. Idza wa habbat shimala. Ya jika mereka itu dalam keadaan berjuang dalam perjalanan panjang dan berhembus angin utara. Wahabat syamala berarti. Ya. Idza afqun wahabat syamala. Ya, jika mereka itu berjuang dalam perjalanan panjang dan berhembus angin utara. Ya, maka eh, Amr ini dikenal oleh para tamu dan oleh orang-orang yang kehabisan bekal bahwa ketika mereka itu berjuang dalam perjalanan, itu Amr itu akan menjadi orang yang baik ya dalam menjamu ya, dan juga menjadi pertolongan dan juga tempat berlindung. Walmur miluna dan apa yang dimaksud dengan almur milun alladzina faqadu zadahum yaitu orang-orang yang kehabisan bekal mereka. Wa ma'na bi anka rabi'un ya, makna dari bi anka rabi'un ay kathirun naf'uhu yaitu banyak memberikan manfaat, banyak membantu. Kemudian wasilun atau uhu ya, dan juga pemberiannya itu sampai. Kemudian wa ghaithun, apa tadi yang dimaksud dengan wa ghaithun? Tadi kan ada rabi'un wa ghaithun mari'un. Ghaithun artinya adalah matorun, hujan. Wal muradu yang dimaksud di sini itu adalah azzar'u, yaitu tumbuhan. Berarti maksud dari ghaithun atau hujan itu maksudnya adalah tumbuhan. Mengapa? Bidalili wasfihi bimari'in. Yang menunjukkan hal tersebut adalah penyifatan ghaithun dengan mari'un. Dan apa mari'un? Wa ma'nahu khisbun. Mari'un itu adalah subur. Ya, karena disifati dengan subur, maka berarti itu adalah yang dimaksud tumbuhan. Athimala, kemudian maksud dari athimala, athimalu itu biwazni alkitabi, mengikuti wazannya kitabun, ya thimalun kitabun. Ai maksudnya al zukhru wal malja'u, yaitu bantuan ya pertolongan dan juga malja tempat untuk berlindung. Kita kembali ke atas. Tadi sudah. Ya. Maka dalam syair tadi faqad waqa'at al-kafu isman li anil mukhaffafati. Maka tadi kita melihat bahwa ada kaf, ya domir kaf, yang menjadi isim bagian mukhaffafah. Berarti domirnya adalah domir yang baris. Wa khobaruha fi syatoril awwali mufradun. Dan khobarnya, khobar dari an, itu pada penggalan awal dari bait tersebut, itu adalah mufrad. Bukan jumlah. Karena tadi apa? Bi anka robi'un. Ya, maka robi'un adalah khobarnya. Dan khobarnya adalah khobar yang mufrad. Wa fi syatori jumlatun. Dan khobar pada penggalan kedua dari bait tersebut itu berupa jumlah. Ya, karena apa? Takunus Ya, hunaka takunus simala wahada syadzun. Ya, dan ini adalah sesuatu yang syadz, sesuatu yang menyelisihi kaidah atau menyelisihi kias, yang menyelisihi kaidah yang umum. Au daruratun syi'riyatun atau ini adalah darurat syair fala yuqasu alaihi. Karena ini adalah sesuatu yang syadz, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk qiyas. Bal yaqtasiru alal kafiri asyai'i. Ya, bahkan ya cukup dijadikan sebagai kias itu adalah ya sesuatu yang banyak dan juga tersebar. Artinya sesuatu yang umum digunakan oleh orang Arab cukup itu saja yang dijadikan sebagai kias. Sedangkan sesuatu yang syadz seperti ini yang jarang itu tidak dijadikan sebagai dasar untuk kias. Kemudian beliau melanjutkan fa in kana khabaruha jumlatan fi'liyatan fi'luha mutasarrifun la yuqsadu bihi du'a'u Kemudian jika khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah, di mana fi'ilnya itu fi'il mutasarrif, kemudian tidak dimaksudkan untuk makna doa. Fa'innahu yukta fil ghalibi bifasilin bainaha wa baina khobariha. Maka khobarnya itu didatangkan ya biasanya secara umum dengan perantaraan ya atau didatangkan ya perantaraan antara an dengan khobar an. Kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya atau penyebutannya tadi di penyebutan empat hukum tadi. Wa hadzal fasilu litafriqati baina anil mukhaffafati wa anil masdariyati. Nah, ini penting. Fasil ini itu didatangkan untuk membedakan antara an mukhaffafah yaitu an yang berasal dari anna yang dibaca ringan dan juga dengan an masdariyah. Berarti tujuan dari didatangkannya fasil itu untuk membedakan antara an mukhaffafah dan an masdariyah. Kemudian beliau melanjutkan hadzal fasilu wahidun min arba'atin. Dan perantara ini itu adalah salah satu dari empat perantara yang akan disebutkan berikut ini. Al-awwalu qad. Perantaraan yang pertama itu adalah qad. Nahwu contoh dari qad ini aiqantu an an qad khutta ma huwa kainun ya aiqantu an qad khutta ma huwa kainun saya meyakini bahwa yang tertulis itu adalah yang terjadi maka perhatikan antara an ya kemudian dengan khobarnya yaitu khutta itu ada perantaraan yaitu qad. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-113. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa na'lama an qad sadaqtana wa na'lama an qad sadaqtana dan kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Maka perhatikan, setelah an, kemudian khobarnya itu sodakotana, ada perantaraan yaitu kod Fa'an mukhoffafatun. Ya, maka an yang ada pada ayat tersebut itu adalah anna yang dibaca dengan ringan. Wasmuha domir wasmuha dhamirus sya'ni mahdzufun. Dan isim an itu adalah dhamir sya'an yang dihapus. Wa jumlatu sadaqtana fi mahalli raf'in khabaru an. Dan jumlah sadaqtana itu menempati kedudukan rofa sebagai khobar bagi an. Kemudian wal masdarul muawwalu min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai na'lama. Dan masdar yang ditakwil dari an dan juga yang datang setelahnya yaitu qad sadaqatana itu fi mahalli nasbin menempati kedudukan nasab sadda masadda maf'ulai na'lama. Itu menempati kedudukan nasab yang menduduki kedudukan dua maf'ul bagi na'lama. Ya, berarti menempati kedudukan dua maf'ul. Kita lihat catatan kaki. zakar fima madha kita telah menjelaskan pada perkara yang telah berlalu anna'an anna anil mukhaffafata taqa'u ba'da ilmin. Ya, sudah berlalu penjelasannya bahwa an yang mukhaffafah, artinya dari anna yang diringankan, itu terletak setelah sesuatu yang bermana ilmun, ya, pengetahuan, bahkan keyakinan. Wal ilmu idza kana ala babihi yansibu maf'ulaini. Dan fiil yang menunjukkan akan ilmu, ya pengetahuan bahkan keyakinan, itu kalau dalam babnya, yang kan punya saudara-saudara, itu menasobkan dua maf'ul. Kama fi babi dhonna, sebagaimana penjelasannya ada pada pembahasan dhonna dan saudari-saudarinya. Wa qa'idatul i'rabi fi hadhil ayati allati dzakarna dan kaidah i'rab bagi ayat-ayat yang ayat-ayat ini yang telah kita sebutkan wa ma yumathiluha dan juga yang serupa dengan ayat-ayat ini annal jumlata ba'da'an hiyal khabaru ya bahwa jumlah yang datang setelah an itu adalah khobar bagi an wa an wasmuha wa khabaruha atau anna ya berarti wa an wasmaha wa khobaroha fi mahalli nasbin dan an dan isim an dan khabarnya itu menempati kedudukan nasab sadda masadda maf'ulai alima yang menempati kedudukan dari dua maf'ul bagi alima. Au ro'a, ya, atau ro'a, itu juga bermakna yakin. Hasiba, ya, dan hasiba ini juga saudaranya. Wa nahwiha, dan yang serupa dengannya. Berarti karena fiil-fiil ini itu menasobkan dua maf'ul, maka jumlah yang datang setelah atau an dan juga uh, jumlah yang datang setelahnya yang ditakwil sebagai masdar, itu menempati kedudukan dua maf'ul, ya bukan satu maf'ul. Kita kembali ke atas. Athani, perantaraan yang kedua, ahadu harfayit tanfisi, yaitu salah satu dari dua huruf tanfis. Apa itu huruf tanfis? Ai alistiqbalu, yaitu huruf yang menunjukkan masa yang akan datang. Wahuma, kedua huruf tersebut dan kedua huruf tersebut asinu. Yang pertama adalah sin. Nahwu contoh yang sin tersebut In lam tasma' nushi fa'tarif an satandama. Satandamu. Ya. In lam tasma' nushi fa'tarif an satandamu. Jika engkau tidak mendengarkan nasihatku, maka ketahuilah bahwa engkau akan menyesal. Maka perhatikan tarif kemudian an ya. Uh, itu an adalah anna yang berasal dari an yang berasal dari anna yang diringankan. Kemudian ada tandamu. Ya, tandamu itu adalah khobar. Nah, antara an dan tandamu ada perantaraan yaitu sin. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzzammil ayat ke-20. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alima an sayakunu minkum mardo. Allah mengetahui bahwa akan ada ya di antara kalian yang sakit. Maka perhatikan di sini setelah an yaitu khobarnya yaitu yakunu. Nah, antara an dan yakunu ada perantaraan yaitu sin. Kemudian au saufa atau huruf tanfis yang kedua yaitu saufa. Kita lihat catatan kaki. Asinu wa saufa la yadkhulani ila alal mudari'il muthbati. Huruf sin dan juga saufa itu tidak akan masuk kecuali kepada mudari yang muthbat. Ya, mudari yang positif. Artinya sin dan saufa itu hanya akan masuk kepada fiil mudhari yang positif. Kemudian wasummiyal harfu bidzalika li'annahu yanqulul mudhari'a minaz zamanid dayyiqi. Dinamakan dengan huruf tanfis atau huruf tersebut dinamakan bidzalika dengan huruf tanfis karena huruf tersebut yaitu sin atau saufa itu memindahkan ya atau ya tanfis berasal dari nafasa yunafisu berarti membebaskan atau melepaskan ya berarti membebaskan fiil mudhari' dari zaman yang sempit apa itu zaman yang sempit? Wahuwal halu. Yaitu hal saat ini. Ya. Saat ini itu kondisinya sempit ya, karena hanya sekarang saja. Ila zamanil wasi'i. Ya, memindahkan atau membebasnya, membebaskan mudhari' dari zaman yang sempit ke zaman yang luas. Apa itu wahwalis istiqbalu, yaitu zaman yang akan datang. Itu luas, ya cakupannya luas. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat keempat dan kelima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla sayalamun, tsumma kalla sayalamun." sekali-kali tidak, ya, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Maka perhatikan sin di sini itu bermakna kelak. Ya, waktunya itu luas cakupannya. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat at takathur ayat ke-3 dan 4 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun." Ya janganlah demikian, kelak kalian akan mengetahui. Dan ya kemudian janganlah demikian, kelak kalian akan mengetahui. Maka di sini ada saufa. Ya, saufa yang menunjukkan tadi eh, waktu yang akan datang. Namun di sini ada penjelasan walakin bainahuma farqun. Namun antara keduanya yaitu antara sin dan saufa itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Fasinu lil Ya, maka sin itu adalah untuk masa akan datang namun waktunya dekat. Ya, ini kaidah yang sering digunakan. Sin itu uh, akan ya waktu yang akan datang tapi dekat. Wasaufa lil ba'idi dan saufa itu untuk menunjukkan waktu yang masih jauh. Fahiya aktsaru tanfisan. Ya, dan saufa itu adalah Ah, yang lebih banyak tanfisnya. Ya lebih banyak membebaskan atau melepaskan waktunya karena waktunya masih jauh. Wa huwal muradu biqaulihim harfu taswifin. Ya wa huwal muradu biqaulihim harfu taswifin. Dan saufa ini adalah yang dimaksud dengan ucapan mereka taswif. Ya, taswif yang secara istilah ya taswif itu menunda-nunda. Ya nanti-nanti, ya nanti saya akan begini. Ya misalnya ya nanti saya akan berbuat kebaikan, nanti-nanti, penundaan. Ya dan penundaan itu waktunya luas. Itu yang dimaksud dengan taswif. Ya, atau makna dari taswif apa? Wa ma'nahu at-ta'khiru. Ya, yaitu uh, mengakhirkan wa tukhtassu saufa biqabulillami dan saufa ini dikhususkan atau menjadi khusus karena dapat kemasukan lam kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat ke-21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala saufa yarda Ya, dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Maka saufa di sini dapat kemasukan lam. Kemudian kita lanjutkan. Kama annasina tukhtassu bima'na la tu'addihi saufa ya kama annasina bi ma'nan la tu'attihi saufa ya ma'nan sebagaimana tadi saufa itu menunjukkan waktu yang jauh nah, demikian juga sin itu dikhususkan memiliki kekhususan dengan makna yang tidak dapat dipenuhi oleh saufa ya apa itu wa huwa ta'kidul fi'li. Nah, sin itu dapat bermakna penekanan dari sebuah perbuatan. Wa ruhu dan pengulangan dari perbuatan tersebut. Kemudian wa qata'uhu anil mustaqbalil ba'idi. Dan sin itu menghalangi dari masa depan yang jauh Ya, artinya itu menunjukkan bahwa waktunya itu dekat. Ya, sebagaimana kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair Sa'ashkuru amron ma tarokhat maniyati ya, saya akan ya, berterima kasih atau membalas kebaikan Amr ya selama ya belum terlambat ya atau sebelum datangnya kematianku ayadi lam tumannin wa in hiya jallat ya dan tangan sebelum ya tangan-tanganku itu ya mengungkit atau tangan-tanganku tidak mengungkit ke pemberian walaupun pemberian tersebut besar ya berarti tangan-tanganku tidak akan uh, mengungkit Eh, pemberian, walaupun pemberian tersebut itu adalah sesuatu yang besar. Namun di sini yang menjadi syahid adalah sa'ashkuru amron. Saya akan berterima kasih atau ber, membalas kebaikan Amr matarohat maniyati. Ya sebelum terlambat karena datangnya kematianku. Maka ini menunjukkan bahwa dia ingin segera Ya, segera berterima kasih atau membalas kebaikan Amr. Ya, karena kematian itu tidak ada yang mengetahui. Bisa saja dalam waktu yang sangat dekat. Berarti sebelum kematian itu datang, dia ingin segera membalas kebaikan dari Amr. Kita kembali ke atas. Ya, tadi pembahasan mengenai saufa. Kaqawli syairi, contohnya adalah ucapan seorang penyair. Wa'lam fa'ilmul mar'i yanfa'uhu an sawfa ya'ti kullu ma qudira. Dan ketahuilah bahwa ilmu seseorang itu akan bermanfaat baginya. Kemudian bahwa akan datang setiap hal yang ditetapkan. Maka di sini perhatikan yang menjadi syahid adalah antara an dan yakti di penggalan yang kedua itu ada saufa. Athalithu perantaraan yang ketiga itu adalah ahadu ahrufin nafi thalathati. Yaitu salah satu dari tiga huruf yang menafikan allati ista'malathal arabu fi hadzal mawdi'i ya allati ista'malathal arabu fi hadzal mawdi'i yang ketiga huruf tersebut itu digunakan oleh orang Arab dalam keadaan ini. Apa saja itu? Wahia yaitu la, lan, lam. Yaitu huruf la, lan, dan lam. Itu semua bermakna nafi. Nahwu contohnya, Aiqantu an la yadi'u indallahi ihsanun. Aiqantu an la yadi'u indallahi ihsanun. Saya meyakini bahwa kebaikan itu tidak sia-sia di sisi Allah. Maka perhatikan antara an dan khobarnya yaitu yadhi'u itu ada perantaraan yaitu la. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat ke-89 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa pembahasannya tentang oh, patung ya, patung anak sapi. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi tersebut tidak dapat yang memberikan jawaban kepada mereka? Itu yang mereka sembah. Ya. Maka perhatikan di sini antara kan ada ya rauna, kemudian ada an. Ya, ada an. Kemudian ada yarji'u. Ada an, ada yarji'u. Nah, ada perantaraan yaitu la di situ. Kemudian nahwu dan juga contohnya yaitu jazamtu allan yadhi'a al-urfu bainallahi wan nasi. Jazamtu allan yadhi'a al-urfu bainallahi wan nasi. Saya meyakini bahwa tidak akan sia-sia kebaikan ya antara Allah dengan manusia. Maka perhatikan antara an ya, kemudian asalnya adalah yadhi'u itu khabar an itu ada perantaran yaitu lan. Ya maka yadi'u itu menjadi nasab karena lan di sini bukan karena an. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad ayat kelima di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayahsabu allayaqdira alaihi ahad Ya yahsabu allayaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada ya seorang pun yang berkuasa atasnya atau sa sa satu pun yang berkuasa atasnya. Maka perhatikan antara an dan yakodiro atau yakodiru asalnya itu ada perantaraan yaitu lan. Jadi tadi pertama contoh yang la, kemudian ini contoh yang lan. Kemudian yang berikutnya contoh yang lam. Wa nahwu i'tiqadi allam tanfa'ka nasihati. I'tiqadi allam tanfa'ka nasihati. Saya meyakini bahwa nasihatku itu tidak bermanfaat bagimu. Maka perhatikan antara an dan khobarnya yaitu tu, yaitu tanfa'uka itu ada perantaraan lam. Maka tanfa'u itu menjadi majazum karena kemasukan lam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad ayat ke-7. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabu allam yarohu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Maka perhatikan antara an, ya kemudian khobarnya itu yaro, itu ada perantaran yaitu lam. Maka yaro itu menjadi majazum menjadi yaro karena adanya lam. Kemudian Ar-Rabi'u perantaraan yang keempat yaitu lau. Ya, lau. Kemudian wan nas wan 'alaiha fi kutubin nuhati qalilun. Dan penyebutan lau ya, penyebutan lau ini dalam kitab-kitab nahwu itu sangat sedikit. Ya, tadi juga Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan tadi wa qalilun dzikrulau. Ya, sangat sedikit penyebutan lau ini dalam pembahasan kitab nahwu. Ma'a annaha kathiratun fil masmu'i. Padahal itu cukup banyak sebetulnya didapati dalam sama. ya Cukup banyak didengarkan dari ucapan orang Arab. Contohnya apa? Nahwu uqinu an lawistafadal muslimu mimma yasma'u la solahal mujtama'u. Ya, uqinu lawistafadal muslimu mimma yasma'u la solahal mujtama'u. Saya meyakini bahwa jika muslim itu mengambil faedah dari apa yang dia dengarkan, maka masyarakat itu keadaannya akan menjadi baik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam, dalam surat Jin ayat ke-16, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa ya dan bahwasanya oh maaf ghain ghain huruf izhar wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa uh, yang artinya itu adalah dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, maksudnya adalah jalan Islam, maka sungguh kami akan memberikan minum kepada mereka dengan ma'an rodacon Dengan air yang segar. Ya, maksudnya rezeki yang banyak. Ya wa bistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Maka perhatikan di sini ada waan ya. Kemudian khobarnya apa? Yaitu istaqomu. Istaqomu. Maka antara an dan istaqomu itu ada perantaraan yaitu lau. Ya, lau. Maka walaupun jarang disebutkan dalam kitab Nahwu, ya, kitab Nahwu, namun ternyata banyak diucapkan oleh orang Arab, bahkan ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian waqad waroda tarkul fasili fi qawli syairi. Ya, tadi dikatakan biasanya antara an dengan fiil selama fiilnya itu bukan bermakna doa dan juga dia mutasorif itu biasanya ada perantaraan. Namun ternyata dan sungguh ya telah disebutkan ditinggalkannya fasil tersebut. Ya, ditinggalkannya perantaraan tersebut di dalam ucapan seorang penyair. Yaitu alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu bi'a'dhami su'li. Mereka mengetahui bahwa mereka itu diberikan harapan. Ya, maka mereka berbuat baik atau memberi. Sebelum mereka itu diminta ya, dengan kebutuhan yang lebih besar. Nah, di mana syahidnya di sini? An yu'ammaluna. Ya, an yu yu'ammaluna. An, kemudian khobarnya adalah yu yu'ammaluna. Nah, kenapa kita tahu an di sini adalah anna yang ditakhfif? Kita lihat yu yu'ammaluna di sini itu marfu ya kita lihat yu yu'ammaluna di sini itu marfu. Ya berarti kita tahu bahwa an di sini bukan an yang menasabkan. Karena yu yu'ammaluna itu termasuk amfilatul khamsah ya, atau al-amfilatul khamsah atau al-amfilat al-af'alul khamsah yang dia itu nasabnya dengan dihapusnya nun. Tapi di sini nunnya ada, berarti ini marfu. Maka di, namun di sini tidak ada perantaraan antara an dan yu'ammaluna. Ya berarti ada orang Arab yang demikian, tapi di sini jelas ya bahwa ini marfu. Karena apa? Karena ada nun yang sebagai tanda rofaknya. Kalau bukan al-amthilatul khamsah tidak terlalu jelas. Kemudian kita lanjutkan wa yufhamu mimma sabaqa annal fasla ghairu wajibin fi thalathati mawadhi'a. Dan dipahami dari penjelasan yang telah berlalu bahwa fasl atau perantaraan antara an dan khobarnya tadi itu tidak wajib di tiga keadaan. Al-awwalu Keadaan yang pertama, idza kanal khabaru jumlatan ismiyatan. Jika khobar bagian tersebut itu jumlah ismiyah, maka tidak wajib ya, tidak wajib ada perantaraan. Nahwu contohnya i'tiqadi an awaqibus sabri mahmudatun. <clears throat> ya i'tiqadi an awaqibus sabri mahmudatun. Keyakinanku bahwa buah atau hasil dari kesabaran itu sesuatu yang terpuji. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-10 yang tadi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Ya, maka perhatikan tadi antara an ya, dengan khobarnya yaitu awaqibus sabri mahmudatun itu jumlah ismiyah awaqibus sabri mahmudatun. Maka antara an dan jumlah ismiyah tidak ada perantaraan. Atau yang ini, antara an dan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, an khobarnya juga jumlah ismiyah. Maka di sini juga tidak wajib ada fasl. Kemudian, illa idha qusidan nafyu. Ya, melainkan jika dimaksudkan dengan atau dimaksudkan dalam maknanya itu penafian. Fa yufsalu bainaan wa khabariha biharfin nafi. Maka diberi perantaraan antara an dan khobarnya yang berupa jumlah ismiyah tadi dengan penafi. Ya huruf nafi. Nahwu contohnya ra'aitu Al-an la sadiqa wafiyun. Ra'aitu an la sadiqa wafiyun. Saya percaya atau saya yakin bahwa tidak ada sahabat yang setia. Maka asalnya itu adalah sadiqun wafiyun. Kemudian dinafikan dengan la. Ya, la nafiyah lil jins di sini. Maka la sadiqa wafiyun. Maka di sini kalau dimaksudkan penafi tetap harus ada perantaraannya yaitu huruf nafi itu sendiri. Wa minhu dan di antara penerapan kaidah ini itu adalah kalimat syahadah. Ashhadu alla ilaha illallahu. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Ya, maka di sini karena ini ada dimaksudkan penafian, ya maka antara an dan jumlah ismiyah tersebut itu harus ada perantaraan la. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fa'al antum muslimun jika mereka yang kalian seru itu tidak menerima seruanmu ya, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang diturunkan yaitu Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka maukah kalian ya berserah diri kepada Allah? Maka di sini syah, syahidnya itu adalah wa alla ilaha wa alla ilaha illahu. Ya antara an kemudian ilaha illahu, nah karena makna yang dimaksudkan adalah penafian, maka diberi perantaraan la. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Nah, ini syahidnya. Wa alla ilaha illahu ya, dalam ayat tersebut an mukhaffafatun minatsaqilatin. An di situ adalah yang berasal dari anna yang ta, yang berat yang diringankan menjadi an. Wasmuha mahdhufun. Dan isim dari an itu dihapus. Wala nafiyatun lil jinsi. Dan la yang ada pada ayat tersebut adalah la nafiyah lil jins. Ilaha ismuha mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Ilaha itu adalah isim la yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan nasab. Wal khobaru mahdhufun dan khobar la itu dihapus. Takdirnya apa? Hakun. Takdiruhu hakun. Illa ya illa di sini adalah illa huwa ya illa huwa itu adalah badalun minad dhamiril mustatiri fil khobari ini adalah badal bagi domir mustatir yang terkandung dalam khobar, yaitu hakun. Wa amma taqdirul khobari bi kalimati maujudin falaisa bisahihin. Adapun takdirnya khobar, tak, mentakdirkan khobar dengan kata maujud, itu tidak sahih, tidak tepat. Yang tepat apa? Hakun tadi. Yang tepat adalah hakun, bukan maujud. Mengapa? Ya, ini penjelasan yang penting. Li'annal alihatal ma'budata min dunillahi kathirotun. Ya. Karena sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu ada banyak. Ya, kita tahu di dunia ini ada berbagai macam agama keyakinan yang sesembahan-sesembahan mereka itu bukan Allah. Ada patung, ya, ada batu, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak. Wa maujudatun dan itu ada. Ya, dan itu ada. Wala yahsulu bihadza taqdiri al-maqsudi min itsbati ahaqqiyati uluhiyatillahi. Ya. Kita ulangi dari atas. Wala yahsulu bihadat taqdiri al-maqsudi min ithbati ahaqqiyati uluhiyatillahi. Dan kalau khobar yang ditakdirkan itu maujud, maka tidak dihasilkan dengan takdir yang dimaksud itu, tidak dihasilkan penetapan bahwa Allah itu adalah yang paling berhak untuk disembah. Ya, kalau dikatakan la ilaha yang takdirnya maujudun illallah, maka semua sesembahan itu dianggap sebagai Allah. Padahal bukan itu maksud dari kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat itu menafikan semua sesembahan-sembahan tadi, ya dinafikan, kemudian menetapkan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Kemudian wabutlani masiwaha. Ya, dan juga batilnya apa-apa yang selain itu. Ya, maka di sini uh, takdir khobar yang tepat itu adalah tadi hakun, bukan maujudun. Karena yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Dan sesembahan-sesembahan yang lain tadi itu bukan Allah. Kemudian amma taqdiruhu bihaqqin atau bihakun au ma'bu au ma'budun bihaqqin adapun takdirnya khobarnya dengan hakun atau ma'budun bihaqqin ya yaitu yang paling berhak untuk disembah fayadullu ala butlani jami'i ma yu'badu min dunillahi maka itu menunjukkan bahwa ya batalnya ya, atau tidak sahnya atau batilnya seluruh apa yang disembah selain Allah. Ya, maka segala sesuatu yang disembah selain Allah itu batil. Kalau khobarnya ditakdirkan sebagai hakun atau ma'budun bihaqin. Wabaya, dulu ala berarti wabayani annal ilahal haqqa wallahu wahdahu la syarikalahu. lahu. Dan kalau takdirnya hakun dan juga ma'budun bihaqin, itu menunjukkan, menjelaskan bahwa sesembahan yang benar, yang berhak untuk disembah, itu hanyalah Allah semata. Dan tidak ada sekutu sesuatu pun bagi Allah. Ya, maka takdir dalam kalimat syahadat itu sangat penting. Ya, karena kalau keliru takdirnya, Nah, dikhawatirkan tadi bahwa semua sesembahan sembahan yang selain Allah itu dianggap sebagai Allah. Padahal maksud dari syahada adalah menafikan seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa hanya Allah itu adalah sesembahan yang paling berhak untuk disembah. Ini sedikit kaidah mengenai tauhid. Kita kembali ke atas. Hmm. Langsung halaman selanjutnya. Athani, kemudian keadaan kedua di mana tidak wajib antara an dan khobarnya ada perantaraan itu adalah idza kanal khobaru jumlatan fi'liyatan. Fi'luha jamitun. Ya, jika khobarnya, khobar dari an itu jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya fi'il jamit. Karena tadi syaratnya kan fiilnya harusnya mutasorif. Ya, di sini fiilnya fiil jamit. Nahwu contohnya alim tu an laisa lizzulmi baqaun. Ya alim tu an laisa lizzulmi baqaun. Saya meyakini bahwa ya kezoliman itu tidak kekal. Maka di sini setelah an itu fiilnya fiil laisa dan fiil laisa itu tidak mutasarrif, dia jamit Maka tidak wajib didatangkan dengan perantaraan. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat dalam surat An-Najm ayat ke-39 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alaysa lil insani illa ma sa'a dan bahwasanya seseorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Maka perhatikan setelah an itu jumlah fi'liyah khobarnya, yaitu laisa lil insani illa masa'a. Maka karena fi'ilnya fi'il jamid, laisa, maka tidak perlu didatangkan perantaraan. Afalifu keadaan ketiga di mana tidak wajib atau tidak perlu didatangkan perantaraan antara an dan khobarnya, itu adalah afalifu yang ketiga. Idza kanal khobaru jumlatan fi'liyatan fi'luha mutasarrifun. Yaitu ketika khobar an itu jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mutasarrif, bukan jamit Walakin qusida bihi du'a'u akan tetapi dimaksudkan dengan jumlah fi'liyah tersebut itu doa. Ya. Contohnya apa? Nahwu adamallahu taufiqoka. Ya, semoga Allah mengekalkan taufiknya kepadamu. Wa an asbagha hmm, ya asbaru madhiyah wa an asbaru alaika ni'amahu dan semoga Allah menyempurnakan bagimu nikmat-nikmatnya wa razaqaka syukroha ya dan juga semoga Allah memberikan rezeki kepadamu untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ya, maka perhatikan wa an asbagha alaika ni'amahu. Ya. Asbagha di sini itu sebagai khobar bagi an. Ya, tetapi an di, uh, asbagha di sini fiilnya itu fiil yang mutasarrif. Ya asbagha yusbiru dapat ditasrif. Tetapi di sini bukan sebagai khobar, tetapi uh, maksudnya sebagai doa ya semoga Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu. Maka di sini tidak perlu didatangkan perantaraan. Wa minhu atuna fi'in al-madaniyi dan di antaranya adalah qira'ah ya bacaan dari Nafi' al-Madani ya beliau ulama qira'ah dalam surat An-Nur ayat ke-9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal khamisata anna ghadabal anna ghadaballahi 'alaiha ya wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah itu ke atasnya ya tapi ini dibaca oleh Nafi' Al-Madani dengan bisighatil fi'lil madhi. Ya, beliau membacanya dengan bentuk fi'il madhi yaitu ghadiba wa taskinin nuni dan dengan mensukunkan nun. Berarti dibaca gimana? Wal khamisata an ghadiballahu 'alaiha. Ya, wal khamisata an ghadiballahu 'alaiha. Maka Nafi' al-Madani beliau membacanya dengan wal khomisata an ghadiballahu 'alaiha. Ya, berarti e, di sini itu maksudnya adalah doa. Wa baqiyatus sab'ati qara'u bitasydidi anna wa nasbi ma ba'daha. Adapun ulama qiraah yang tujuh selain Nafi' itu membacanya dengan mentasydid anna dan menasobkan yang setelahnya. Artinya dibaca wal khomisata anna ghodoballahi 'alaiha sebagaimana yang tertulis di sini. Kemudian kita lanjutkan wa innama turikal faslu fi hadihil mawadi'i thalathati. Ya, mengapa uh, di sini uh, di ketika tempat ini itu fasal atau perantara itu ditinggalkan. Ya mengapa? Ya hanya karena annan nasibata lil mudhari'i la taqa'u fi mithli dhalika. Karena an yang menasobkan fi'il mudhari itu tidak mungkin terjadi pada tiga keadaan ini. Ya, tidak mungkin masuk ke dalam jumlah ismiyah. Ya, kemudian tidak mungkin masuk ke dalam fi'il jamid kemudian tidak mungkin masuk ke fi'il mudhari yang bermakna doa. Walaupun itu mutasarrif. Fala labesa bainaha wa bainal mukhaffafati. Maka tidak ada kesamaran antara an yang menasobkan dengan an yang berasal dari anna yang diringankan. Wa hadha ma'na qawlihi wa in tukhaffaf anna anna berarti ya. Wa in tukhaffaf anna fasmuhastakan ya, ila akhirih. Ya, maksudnya adalah fadzakara thalathatan min ahkamiha ba'da takhfifi. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan tiga hukum bagian ya setelah ditakhfif ya anna setelah ditakhfif menjadi an Fa inna qawlahu fasmuha ma'nahu baqa'u amaliha wa yakun isman laha. Maksudnya dari fasmuhastakan itu adalah maknanya an tersebut tetap beramal, artinya menasabkan isim dan merafakkan khobar. Wa illa lam yakunisman laha. Ya, karena kalau tidak tetap beramal, maka tidak akan ada isim bagi an. Ya, maka dikatakan tetap beramal karena masih ada isimnya itu. Ya, walaupun dihapus. hadzal hukmul awalu. Dan ini adalah hukum yang pertama. Walam yadhkur annahu domirun li doikin nazmi. Ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan bahwa isimnya itu berupa domir. Ya mengapa? Lidoikin nazmi karena ya sempitnya uh, ruang yang dibelikan oleh nazom ya syair karena syair itu ada batasannya, batasan suku kata dan lain sebagainya. Wakode yustafadu mimma ba'dahu dan itu dapat dipahami dari apa yang datang setelahnya. Wa qawluhu dan atau wa qawlihi dan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala istakanna istakan ai istataro wakhtafa yaitu tertutup dan tersembunyi. Kemudian wa khaffafa nunal fi'li lid darurati Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mentakhfifkan meringankan nun fi'il karena darurat syair. Ya, asalnya kan istakanna. Tetapi Ibnu Malik membacanya istakan. Ya, kenapa ditakhfif Karena darurat syair. Wal aslu istakanna. Ya, asalnya istakanna. Wahadal hukmu thani. Dan ini adalah hukum kedua bagi an yang mukhaffafah tadi. Wa asyara ila thalithi biqaulihi ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan hukum yang ketiga dengan ucapan beliau wal khabara ja'al jumlatan mim ba'di'an jadikanlah jumlah yang datang setelah an itu sebagai khobar. Ya berarti ini mengisyaratkan bahwa yang datang setelah an itu adalah khobarnya, khobar bagi an. Thumma qala, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan, wa in yakun fi'lan, ya maksud dari wa in yakun fi'lan ai wa in yakunil khabaru jumlatan, yaitu ketika khobarnya itu berupa jumlah. Fi'luha la yadullu 'ala du'ai, yang fi'ilnya itu tidak menunjukkan makna doa. Wa la yamtani'u tasrifuhu. Dan juga tidak terlarang untuk ditasrif, artinya tidak jamit. Fal ahsanul faslu bainaan wa khabariha bima dzukira. Maka yang baik, yang lebih baik itu memberikan perantaraan antara an dan khobarnya, khobar an, sebagaimana yang telah disebutkan. Wa qawluhu, dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa qalilun dzikrulau, maksudnya adalah, Ai qalla nahwiyina min zikrilau, Yaitu para ulama nahwu itu jarang menyebutkan lau dalam pembahasan perantaraan antara an dan khobaran. Ya, jadi yang dimaksud adalah jarangnya pembahasan para ulama nahwu mengenai lau. Kemudian la yunafi wurudaha kathiron fil kalamil fasihi. Dan kata qalilun ini sama sekali tidak menafikan ya penyebutannya, penyebutan lau sebagai perantaraan antaraan dan khobarnya. Karena itu banyak terdapat dalam kalam yang fasih. Bahkan tadi ada dalam Al-Qur'anul Karim ya wa allawistaqamu tadi. Ya walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.